اللهم إن هذه مزدلفة جمعت فيها ألسنة مختلفة نسألك حوائج متنوعة فاجعلني ممن دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته يا أرحم الراحمين Artinya, Ya Allah, sesungguhnya ini Musdalifah telah berkumpul bermacam-macam bahasa yang memohon kepadamu hajat keperluan yang aneka ragam. Maka masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang memohon kepadamu. Lalu orang yang memohon kepadamu, lalu engkau penuhi permintaannya. Yang berserah diri padamu, lalu engkau lindungi dia. Wahai Tuhan yang maha pengasih, dari segala yang pengasih.